Selamat sore Pak Prabu. Selamat sore. Silahkan Pak. bisa sekali punya presiden seperti itu. Gak berani mengambil keputusan. Lempar-lempar aja. Namanya presiden harus tegas, harus bijaksana. Harus berani bersikap. Dan kalau soal agama, Gak ada orang suruh paksa pindah atau apa. Itu keyakinan masing-masing. Urusan vertikal. Terima kasih. Pak Ya, selamat sore Bu. Silahkan Pak itu Bapak Presiden itu maunya cuci tangan, dia nggak mau bertanggung jawab, itu Jadi melempar, melempar. Masa ada pemimpin macam begitu? Ah, diganti aja deh. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak Robert. Sore. Silahkan Pak. Ini karena SBY itu mendapat tekanan Pak karena dia itu menteri-menterinya banyak yang koalisi, koalisi partai koalisi maksud saya jadi mereka kalau ada sedikit masalah dia ini mereka selalu menekan SBY nah sedangkan SBY ini tangannya itu udah terikat karena banyak kasus-kasus gitu loh dan kita harap mengerti lah SBY ini tak seperti yang kita duga kurang berani, kurang tegas makanya untuk pemilu 2014 saya harap jangan ada koalisi partai nasionalis dan partai organik pasti akan kembali lagi seperti ini nasionalis nasionalis agamis agamis jangan campur aduk lagi Kain, silahkan Pak tipikalnya presiden sekarang ketika rakyat membutuhkan uluran tangan dia hanya berpangku tangan kalau perlu tanda tangan harus bawa buah tangan ketika tertangkap tangan dia buru-buru cuci tangan terima kasih Selamat sore Pak Prabu Selamat sore silahkan Pak banyak menyedihkan sekali punya presiden seperti itu nggak berani mengambil keputusan lempar-lempar aja namanya presiden harus tegas harus bijaksana harus berani bersikap dan kalau soal agama nggak ada orang suruh paksa pindah atau apa itu keyakinan masing-masing urusan vertikal terima kasih Mario ya selamat sore Bu silahkan Mario itu Bapak Presiden itu maunya cuci tangan, dia nggak mau bertanggung jawab, itu jadi melempar melempar. Masa ada pemimpin macam begitu? Ah diganti aja deh. Terima kasih selamat sore. Selamat sore Pak Robert. Sore. Silahkan, Pak. Ini karena SBY itu mendapat tekanan Pak. Karena dia itu menteri-menterinya kan banyak yang koalisi partai koalisi maksud saya jadi mereka kalau ada sedikit masalah Cia ini mereka selalu menekan SBY nah sedangkan SBY ini tangannya itu udah terikat karena banyak kasus-kasus gitu loh ya kita harap mengerti lah SBY ini tak seperti yang kita duga kurang berani kurang tegas makanya untuk pemilu 2014 saya harap jangan ada koalisi partai nasionalis dan partai agamis pasti akan kembali lagi seperti ini nasionalis nasionalis agamis agamis jangan campur aduk terima kasih Pak Kain eh. silahkan Pak detailnya presiden sekarang ketika rakyat membutuhkan uluran tangan dia hanya berpangku tangan kalau perlu tanda tangan harus bawa buah tangan ketika tertangkap tangan dia buru-buru cuci tangan terima kasih Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah berbagi opini bersama Pak Sefem untuk Bisnis dan Opinion. Selamat pagi Pak Didi. Ya, Silakan Bapak. Iya, Sefem Pak SB itu udah betul Mbak. Mengenai Syiah itu harus bertobat dan uh, soalnya Syiah itu bukan agama Islam Mbak, itu agama Syiah. Demikian komentar saya. Ya. Terima kasih. Pak Tony, selamat pagi. Eh, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, jadi menurut saya begini, pemerintah memang harus bertanggung jawab terhadap pemikiran rakyatnya ya. Jadi eh, bagi mereka yang punya pemikiran eh, merusak, itu harus bertobat. Nah, tapi apakah benar si Syiah itu terus pemikirannya merusak gitu? Nah, jadi jangan sampai pemerintah itu membiarkan pemikiran-pemikiran yang merusak misalnya pemikiran komunisme yang sudah terbukti merusak eh, uh, eh, kerusakan masa dahulu kemudian pemikiran terorisme yang uh, berkeyakinan kalau membunuh orang yang tidak seagama dan yang lain akan masuk surga nah pemikiran-pemikiran itu yang harus dijadikan tidak boleh liar berada di tengah-tengah masyarakat karena itu akan sangat berkembang dan tidak sehat menjadikan negara ini tidak bisa menerima perbedaan begitu yang harus bertobat terima kasih terima kasih kembali Pak Sahat, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Nah, karena hal yang sama itu bisa terjadi di, boleh kita katakan di seluruh daerah, ada kemungkinan bisa terjadi. Tapi ya, jadi eh, ranahnya pemerintah pusat untuk mencari solusi yang terbaik, ya dibuatlah sistem. Nah, di sini fungsi dari seorang pimpinan negara, karena keberagaman itu adalah hal yang sudah pasti bukan yang homogen ya. Keberagaman di negara kita sudah pasti. Nah bagaimana seorang pimpinan mengelola ini menjadi sumber daya yang cukup baik potensial untuk kemajuan negara kita. Kalau hanya gitu aja kita bolak-balik itu aja nggak bisa kita selesaikan, gimana masalah yang lebih besar ini mah nggak sebenarnya nggak masalah besar. Cuma bagaimana pemerintah pusat. Jadi ini bukan ranahnya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Bagaimanapun kondisi yang sama bisa berlaku di daerah-daerah lain. Nah sekarang dari seorang pemimpin adalah ditunjukkan di sini mampu atau enggak. Terima kasih. Terima kasih Pak Harko. Selamat pagi. Silakan. Ya, begini kita perlu pemimpin seperti Jokowi yang dia mempunyai breakthrough yang banyak sekali terobosan-terobosan seperti misalnya pemberantasan tanah abang dari dulu kan nggak bisa takut banyak preman gitu kan haji siapa lah itu kan tapi Pak Ahok dan Pak Jokowi dengan gampangnya dengan dengan yang tidak lama-lama dia bisa membebaskan masyarakat sama juga urusan-urusan agama keyakinan ini Presiden SD nggak mampu untuk mengatasi kita lihatlah baru-baru ini kan ada yang kiai itu yang pakai sorban yang pakai eh, sorban terus eh, nggak pakai helm ya itu kan di YouTube kan ada tuh lihat yang marah-marah polisi nggak bisa ngapa-ngapain itu maki-maki mau ngancam ngebom segala kan Nah kita perlu pemimpin yang atau polisi yang berani langsung tangkap gitu kan. Nah, kemudian bubarkan PPI, PPI gitu kan. Kalau ada perusuhan yang berbau sara gitu kan, tangkap semua yang ngebunuh, ya istilahnya yang udah melakukan pengurusakan atau bahkan penganiayaan, tangkap semuanya kan. Nah, itu kan kok presiden sekarang kan nggak berani kan, nggak berani masalah takut sama organisasi masa yang kayak FPI, takut sama masa kan, ya gimana bangsa ini bisa maju. Sebenarnya kalau mau bisa pemerintah tegas, kita tangkap gitu pemerintah uh, anaknya tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh kalau berani lo bener-bener uh, eh, ini aja pakai kekra, pakai uh, kita kan banyak itu tuh tank tank segala tank uh, ini nanya kalau perlu tembak aja di tempat langsung pasti rakyat juga akan nggak berani itu cuman pemerintah kan nggak tegas intinya kan nggak tegas dan banyak banyak main-mainnya perlu dukungan money politik kalau kampanye itu kan itu aja kan intinya korupsi lagi bentuk-bentuknya itu aja makasih terima kasih kembali Pak Ari selamat pagi silakan Pak Ari selamat pagi uh, ini kalau nggak salah tahun ini Pak SD mendapatkan penghargaan dari sebuah yayasan di Amerika yang mengenai program umat beragama mungkin bisa diekspos alamat email dari yayasan tersebut jadi untuk kasus-kasus ini mungkin langsung dilaporkan ke yayasan tersebut di Amerika. Apakah benar sah ya, penghargaan yang diberikan kepada SBY tersebut? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, memang ada-ada saja masalah nasional ini. Saya kira Pak SBY ini tidak mau melihat masalah dia ini besar. Kalau dia nangani mengambil berarti Solo itu masalah nasional. Ah, itu cerdas SBY. Eh, iya. Karena masalahnya memang masalah lokal. Kalau masalah nasional itu seolah-olah dia itu menjadi besar. Masalah Indonesia ah, gitu. Itu soal lokal, pemerintahan lokal, masyarakat lokal. Ya kan? Nah, jadi kita harus waspada, jangan sampai. Ya kan? ada semacam eh, termakan oleh isu-isu hatu-hatuan. Itu masalah siapa itu masalah internal umat beragama, umat beragama antara Islam. Biarkan ada mereka ada cara menyelesaikannya. Tidak perlu pemerintah terlalu banyak campur urusan internal umat beragama gitu. Jangan mereka menyelesaikan secara baik-baik. Kalau melanggar hukum ya selesaikan secara hukum kan gitu. Saya kira aturan yang perlu kita perkuat, ya kan? Saya kira begitu. Dalam sistem demokrasi aturan yang perlu diperkuat. Terima kasih Pak Syam. Pak Tono, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Ya, saya rasa dikembalikan saja kepada esensi beragama untuk masing-masing umat ya. Karena dengan demikian mereka bisa tahu bahwa si itu besar atau si itu salah. Kalau dibawa ke demokrasi, nanti mungkin akan terdiskriminasi dengan macam-macam kepentingan. Itu saja. Selamat pagi Bu Dwi Selamat pagi Ya silakan Seharusnya memang urusan seperti ini harusnya urusan nasional Karena jika tidak Masing-masing daerah kalau diberi wewenang untuk memutuskan hal yang seperti ini Jatuh-jatuhnya kalau yang tanda kutip fanatik ya Pasti nggak akan membelak. Kasihan ya kalau minoritas seperti itu Cuma itu aja Terima kasih Terima kasih kembali Bu Catherine, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Iya, saya hanya menegaskan kembali sebagai presiden itu kenapa ya tindakannya itu tidak cepat gitu loh. Ini kan eh, masalah agama, keragaman beragama. Mohon ditindak secepatnya apapun itu pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat itu mereka harus bekerja sama, harus mencari solusinya. Bagaimana baiknya? Mereka SBY tahu nggak bahwa ini uh, eh, Sia ini juga pada saat pemilihan itu mereka juga ikut memilih mencoblos sama SBY gitu loh jadi mohon diselesaikan gitu jadi tidak terjadi diskriminasi agama gitu loh itu aja terima kasih banyak terima kasih kembali Pak Thomas selamat pagi ya saya mau mengomentari aja Pak itu tipikalnya Presiden kita yang apa-apa semua melempar ke pemerintah daerah saya benar-benar menyesal Eh, dua periode memilih presiden ini. Ini presiden paling pengecut dan tidak berguna. Itu ya komentar saya, Pak. Terima kasih. Pak Heri, selamat siang. Henry. Oh, Pak Henry, silakan Pak Henry. Uh, uh, iya, ini pemimpin nasional kita ini ngau kayak kadang-kadang masa dilemparkan ke daerah. Itu kan harusnya keputusan dia. Kalau nggak mampu di pemimpin nasional Republik Indonesia ini lebih baik turun lah daripada kita malu ini sebagai rakyat mereka sudah digaji rakyat kok lepas tanggung jawab gitu aja mbak makasih Pak Amin selamat siang selamat siang Bu An. Bu An. memang kalau di Indonesia kan kita kan kebebasan beragama dan keyakinan kalau menurut saya sih banyak agama banyak kacau mending kalau bisa dikurangin agama nggak bisa bantu bangsa Indonesia keluar dari kemiskinan dan kebodohan oh mau juga belajar ilmu pengetahuan atau apa gitu sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Amin Bu Wibi, siang. Ya, selamat siang. Kalau mau bertobat, Pak SBY juga ikut bertobat. Jadi tobat nasional aja. Kan ikut Muhammad ini kan belum ada 500 tahun. Ikut agama kakek nenek moyangnya, Indonesia. Baik. Pak Wasiun, selamat siang. Iya, terima kasih Pak SBY sudah memberikan jalan yang bijak sehubungan dengan otonomi daerah. Begini Mbak, Indonesia itu kan agama yang sudah disahkan oleh undang-undang kan sudah sudah jelas gitu loh ya. Nah udah jangan ada sempalan-sempalan lagi. Makanya benar Pak SBY kembalikan ke daerahnya. Daerah yang menyelesaikan itulah fungsi otonomi daerah. Saya rasa itu. Jadi jangan mengusir Pak SBY. Pak SBY kan sudah bagus mengabdi ke tempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Wasion Pak Ruslan siang. Ya selamat siang Mbak. Ya, mestinya diserahkan aja kepada eh, Kementerian Agama karena kan semua itu ada yang mengatur Mbak jadi kita tidak memihak salah satu aliran begitu jadi saya berharap Pak SBY lebih bijaklah dalam menyikapi hal ini demikian terima kasih baik terima kasih Pak Ruslan